بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا عزيز يا هاب اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah dengan limpahan karunia Allah semata pada pagi hari ini kita hadir di rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilmi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk dapat istiqamah untuk mencari ilmu, mengamalkannya dan bersabar dalam mendakwakannya. Para jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini senantiasa kita dihadapkan pada pilihan-pilihan dalam segala hal dalam perkara agama Allah Subhanahu wa taala suruh manusia berfikir kata Allah faman syaa'a falyu'min barang siapa yang mau silakan beriman waman syaa'a falyakfur barang siapa yang enggan kecuali kekufuran silakan kafir kufurlah Allah Subhanahu wa taala suruh kita memilih Kata Allah, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Kami berikan ilham kepada manusia untuk memilih antara dua jalan. Jalan-jalan kefasikan, kemaksiatan, dosa-dosa, kekufuran, bid'ah, khurafat, syirkiyah, atau jalan-jalan kebaikan, ketaatan, keimanan, kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Selalu Allah Subhanahu wa taala berikan manusia pilihan-pilihan Kata Allah Tabaraka Ta'ala Wahadainahun najdain Kami berikan kepada manusia dua jalan Falaqtaha malaqabah Walaupun akhirnya manusia akan Ya Memilih jalannya masing-masing Ada yang memilih jalannya tinggi Tapi itu jalan melelahkan Meletihkan Falaqtaha malaqabah Ada yang dia malas menatap tingginya bukit Malas dia berjalan ke sana. Padahal di sana akan disiapkan segala macam bentuk perangkat-perangkat kenikmatan hidupnya. Tapi karena beratnya jalan, nggak semua orang siap untuk naik dan mendaki kepada bukit tersebut. Sebagian orang rela dengan tanah datar, tanah lapang. Padahal di sana nggak ada segala macam perik, yakni segala macam perkara-perkara yang akan mendatangkan baginya kebahagiaan kelak. Dan jalan agama itulah dia jalan yang Allah katakan falaqata hamal aqaba. Pastilah kelak ya orang-orang beriman itu akan meniti jalan yang mendaki. Wa ma adraka mal aqaba. Tahukah engkau apa itu jalan orang-orang mendaki? Ya, faqur qaba. Di antaranya Allah sebutkan adalah jalan orang-orang yang mau berusaha menebus dirinya daripada api neraka dengan memerdekakan budak. Ya, dan seterusnya. Ikhwatil kiram rahimakumullah tabaraka taala. Hidup ini adalah pilihan. Ya. Dan akhirnya manusia kelak kata Nabi yang mulia sallallahu ya. Kullun nasi yaghdu wa yaruhu. Setiap orang itu yaghdu wa yaruhu. Tiap hari ada orang-orang yang pergi, ada orang yang pulang. Tiap hari ada orang-orang yang lahir dan ada orang-orang yang meninggal. Tapi akhirnya manusia hanya dua pilihan saja. Hanya ada dua golongan. fa Fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Kata Nabi ada orang-orang yang dia menjual dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. fa Famu'tiquha. Dia ingin menjual dirinya dalam rangka mengharapkan rida Allah Subhanahu wa taala agar dirinya kelak terbebas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Au atau sebaliknya orang-orang yang menjual dirinya yakni untuk dunianya dan akhirnya dia binasakan dirinya. Yang pertama menjual dirinya untuk Allah, yang kedua menjual dirinya untuk dunianya, akhirnya tidak sampai kepada tujuan. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kampung kita bukan di Bali. Kampung kita bukan di dunia kampung kita adalah di surga karena kita semuanya adalah anak-anak surga orang tua kita Adam alaihi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala setelah ciptakan Adam Allah tempatkan di surga di sanalah ibunda kita Hawa dari sana kehidupan ini dimulai dan kelak ham yakni keturunan Adam dan Hawa ini akan kembali kepada kampung asal mereka itulah surga surga Firdaus, Jannatul Naim. Tapi tidak semua keturunan Adam ini kembali ke kampung halaman tersebut. Sebagian besar mereka tersesat karena di dunia tidak bijak dalam memilih. Subhanallah. Ya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yakni qudsi di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada Adam, "Ya Adamu, ya Wahai Adam, akhrij ba'tsan nar wahai Adam kau keluarkan daripada keturunanmu itu adalah orang-orang akan menghuni neraka ya maka bertanya Adam bagaimana wahai Tuhan berapa jumlah mereka berkata ketika itu Rasulullah SAW Allah berfirman wahai Adam setiap daripada seribu keturunanmu 999 itu adalah merupakan penghuni neraka satu yang masuk surga Ketika itu para sahabat semuanya merinding di rumah mereka. Ya Rasulullah seribu satu yang masuk surga. Di mana kami? Subhanallah. Ya banyak yang tersesat. Akhirnya Rasulullah hibur mereka. Kata Rasulullah sebagian besar dari 999 ini adalah bangsa Ya'jud dan Ma'jud yang populasi mereka begitu dahsyatnya. Ya nanti sebelum kiamat mereka akan keluar memenuhi bumi ini. Ya kata Allah Subhanahu wa taala Yang dalam Al-Quran Al-Karim tentang bangsa besar ini hatta idza futiha ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun ketika dibungkakan benteng Ma'juj maka mereka bagikan air bah mengalir ke mana-mana sampai-sampai dalam hadis-hadis yang sahih baru saja satu rombongan melewati Danau Tabariyah Tiberias Tabaris di negeri yang terdapat antara Jordania Palestina ya seketika Sakit banyaknya jumlah mereka, mereka lewat danau ini habis air mereka minum. Sehingga datang berikutnya mereka melihat air telah kering. Allah Akbar. Ini menunjukkan kepada kita banyak yang salah dalam memilih dalam kehidupan dunia ini. Ya, dia enggak sampai kepada kampung halaman abadi. Perumpamaan kita, ikhwati rahimakumullah. Dengan perumpamaan kampung yang kita akan kembali kepadanya. Bagikan perumpamaan yakni bahtera kapal di sana banyak penumpang-penumpang. Ya. Kemudian bahtera tersebut belum sampai kepada tujuan. Dia singgah di suatu pulau. Anggaplah pulau Bali. Pulau dengan segala macam kenikmatannya. Gemerlap dunianya. Ya, Nah, nakhoda mengatakan kita berhenti di sini satu hari. Ya, satu hari penuh. Pagi sampai sore masuk ke kapal. Kita akan kembali, bukan ini tujuan kita, ini persinggahan kita akan menuju satu pulau yang itulah tujuan hidup kita maka semuanya pun turun ya ada yang melihat-lihat semenjak di pelabuhan banyak perkara yang mengagumkan hatinya masing-masing sibuk ya ada yang beli macam-macam aksesoris beli buah tangan beli hadiah oleh-oleh ya dia mendekat dengan bahtera khawatir nanti ketika ditiupkan terampet dia terlambat ada yang masuk terus ke dalam. Masuk. Ya. Pelabuhannya di mana sini? <laughs> mana pelabuhan itu sih? Nama pelabuhannya di mana? Denpasar. Ya. Hah? Di Kil Kilimanu. Ah, Kilimanu pelabuhannya. Ya, ada yang dia ah kayaknya ke dalam lebih indah lagi daripada sini. Terus masuk-masuk ada yang sampai ke Denpasar. Subhanallah. Ketika itu orang-orang berbeda-beda. Ada yang sakit dia, larutnya dengan kenikmatan di Bali ini. Ada yang sampai ke pantai, pantai mana sini? Pantai Kuta. Ada yang sampai ke Tanah Lot. Ya, jam udah jam 3. Subhanallah. Mereka masih sibuk dengan segala macam kenikmatan-kenikmatan. Allahu Akbar. Lalai mereka. Ada yang sudah mengumpulkan berbagai macam bentuk, yakni buah tangan. Kopernya penuh dengan buah tangan ya akhirnya dia keberatan untuk memikulnya dan ada yang sekedarnya saja dia ambil apa yang dapat dia beli karena ini nggak mungkin dia bawa satu kontainer perjalanan masih panjang ya dia beli sekedar saja ya datanglah masanya keberangkatan trompet ditiupkan banyak ternyata yang tinggal di Bali cinta dengan Bali ini dengan segala macam gemerlapnya akhirnya mereka semuanya terluput tidaklah sampai mereka ke kampung yang mereka tuju Begitulah perumpamaan dengan negeri akhirat. Paling banyak nyangkut akhirnya orang di neraka jahanam. Iyadzan billah. nggak sampai kembali kepada kampungnya di surga. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Hendaklah kita senantiasa dalam hidup ini bijak dalam memilih. Perumpamaan dunia dengan akhirat. Andai kata kita bayang-bayangkan, kita gambarkan, ilustrasikan. Dunia ini ibarat bola salju yang besar. Ya. Bola es yang besar Indah terlihat bola es. Ya. Sementara yakni akhirat tersebut bagaikan mungkin berlian yang kecil atau intan yang kecil. Ya, diletakkan dua-duanya di bawah terik matahari. Adapun bola es ini dan inilah dia dunia. Lambat laun akan mencair sedikit demi sedikit mencair, mencair, mencair. Lambat-lambat habis, lambat laun habis. Adapun intan ini atau berlian ini ketika kena matahari, terpaan matahari, berkilau indah dan dia tidak pernah mencair. Ketika antum disuruh pilih nih, ya, antara dua benda ini, antum bola es, bola salju dengan intan pilih mana? Pilih mana? Kenapa? Kecil, lebih besar. Karena kilaunya. <laughs> dia pilih karena kilaunya ya dikasih center dari kiri kanan jadi berkilau bola es ini antum pilih mana kiri kanan kan ini kan transparan kasih lampu lampu sorot indah berkilau pilih mana intan atau antum pilih bola es yang berkilau ini iya bola es besar berkilau karena dikasih cahaya-cahaya dan intan berkilau juga pilih mana sama-sama berkilau. Itu pilih mana? Ini kita latihan milih lu. Nah, milih mana kira-kira? Sama-sama berkilaunya. Besar tapi ingin. ini kecil lah cuman. Kecil. Baru mungkin lihat bolanya. Iya. Antum pilih bola ya. Iya. Bagus antum. <laughs> Perumpamaan dunia ini segala macam gemerlap keindahannya akan sirna dan hilang. Ya akan kita tinggalkan sebagaimana bola ini akan mencair. Lambat laun cair habis. Itulah dunia. Subhanallah. Adapun akhirat dia kekal abadi. Ya. Ikhwatir kiram rahimakumullah. Saya berikan perumpamaan lain. Andai kata ada benda namanya tembikar. Tembikar itu orang lain yang menyebutkannya tembikar. Mungkin bahasa antum segala macam bentuk wadah-wadah yang terbuat daripada tanah liat. Ya, namanya tembikar. Ya, dari tanah liat seperti guci dan sejenisnya. Tembikar. Ya, ini ada tembikar. Ya, tembikar ini besar. Ya, ada satu, lain ada emas. Emas itu kecil. Emasnya cuman ya satu kilo. Tembikarnya sepuluh kilo beratnya. Ya, tapi tembikar ini ketika diberikan kepada antum, dijaga polisi-polisi, ini tembikar akan tetap bersama antum. Tapi yang namanya emas tersebut baru antum ambil sebentar, langsung geng motor ambil rampok. <laughs> ya, ada dua pilihan. Tembikar ini tembikar biasa, 10 kilo beratnya. Tapi ini akan abadi bersama antum, tetap di rumah digunakan sebagai hiasan, digunakan untuk wadah air. Sekarang satu lagi ada ada emas yang satu kilo, ini sepuluh kilo. Tapi emas ini baru pegang sebentar aja, langsung dirampok sama geng motor. Antum pilih mana? Ini hari ini hari memilih ini. Antum pilih emas. Beliau pilih emas. Padahal baru dipegangnya sebentar, langsung dirampok. Ah ilah ilallah Itu pilihan antum kan? <laughs> Antum sih. Pilih emas. Antum pilih sesuatu yang dirampok. Gara-gara emas dia. Sementara tembikar bersama antum kekal di rumah. Antum ini aja udah salah memilih nih. Saya pilih mana? Dan berikan alasan. Emas atau pilih atau tembikar. Emas juga. Memang antum cinta sama emas ya. Emas ini nggak akan jadi milik antum. Pegang sebentar aja akan diambil. Dirampok. Tembikar ini bersama antum kekal. Antum pilih mana sih? Jangan bilang lagi emas. Bahaya orang Bali ini. Emas antum tengok sebentar pegang dah hilang. Tembikar antum bawa pulang di rumah lama pilih mana? Pilih itu yang mana? Pilih emas juga. Hebat orang Bali ini. Memang semuanya memaskan orang Jawa ya. Sampai ke Medan jadi tulang dia. Antum pilih tembikar. Kenapa? Tembikarnya terbuat dari emas. Itu, itu namanya bid'ah itu. Tembikar terbuat daripada tanah liat. <laughs> Subhanallah. Coba dulu siapa ini? Syekh, antum pilih mana? Ini saya ini kalau salah, salahlah kita semua ini. Nah, antum berikan alasannya. Pilih mana? Kalau antum tembikar, Ustaz. Kenapa antum? Mumtaz. Beliau pilih tembikar karena abadi. Untuk apa emas sebentar pegang langsung dirampok? Gak bisa antum bawa pulang. Gak bisa menikmati. Gak bisa antum nikmati. Ini antum bisa minum-minum dengannya. Antum lihat indah dia. Mendinginkan minuman untuk ini baru pegang sebentar. Beliau pilih tembikar karena abadi bersama kita. Ini jawaban yang benar. Bayan antum, gini aja salah jawabnya. <laughs> Subhanallah. Sekarang saya balik. Nah, ini baru benar. Yang 10 kilo itu emas dan abadi bersama antum. Yang satu kilo ini tembikar, baru pegang sebentar langsung habis. Dirampok orang, dipecahkan sama geng motor, dibanting. Antum pilih mana? Mas 10 kilo antum bawa pulang, dijaga. Rumah antum dijaga sama polisi sekitarnya. Pilih mana? Ada dua pilihan. Ini mas 10 kilo. Ini kekal bersama antum. Digaransi jaga polisi sekitar rumah antum. Bersama antum ini mas. Tembikar satu kilo, baru pegang sebentar, dia ambil geng motor dipecahkannya, antum pilih mana? Ah, ini baru benar. Pilih emas. Kenapa antum pilih emas? Karena karena dia itu abadi. Sekarang wallahi, dunia itu tembikar ini yang sekilo ini. Akhirnya itu emas yang 10 kilo. Tapi kita tanya, mana yang dipilih orang? Tebikarnya atau ini? Tengok masjid-masjid. Ketika subuh. Berapa jumlah mereka? Orang pilih apa sekarang? Tadi malam lebih banyak yang bertahajud atau orang yang menghabiskan hidupnya di karaoke, di bus, di barbar, diskotik. Nanti bentar lagi Jumat datang, dikumandangkan hayya ala salah lebih banyak? Di masjid atau di pantai-pantai itu? orang-orang primitif tersebut? Mana lebih banyak? Wallahi itulah kenikmatan dunia akan hilang zail, mataun zail. Tapi wallahi kita berlomba-lomba mengejar bola es tadi. Kita berlomba mengejar tembikar yang akan hancur binasa tadi. Subhanallah. Padahal boleh saja disitulah kematian kita, kebinasaan kita. Subhanallah. Ikhwatir kiram rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perumpamaan dunia ini dalam banyak firman-Nya. Di antaranya Allah menyebutkan dalam surat Yunus pada ayat yang ke-24, "Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i." Perumpamaan kenikmatan kehidupan dunia ini, keindahan dalam dunia ini bagikan air hujan yang turun dari langit. Fakhthalata bihi nabatul ardh, turunlah air tersebut masuk ke dalam bumi, akhirnya tumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang cita rasa yang indah yang begitu nikmat cita rasanya ada anggur ada apel macam-macam ada kelengkeng ya fakhthalata bihi nabatul ardi akhirnya bercampurlah air tersebut dengan bumi ini mimma yaqulun nas wal an'am semua mengambil manfaat orang-orang mengambil manfaat binatang-binatang mengambil manfaat daripada dunia ini kata Allah Subhanahu wa taala hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat sampai akhirnya bumi ini begitu indah dengan tumbuh-tumbuhan bumi berhias ya wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha sehingga orang-orang di bumi ini menganggap mereka akan menguasai bumi ini selama-lamanya menikmati buahnya selama-lamanya ya menikmati rumah yang dia bangun selama-lamanya menikmati mobil-mobil mewah yang dia miliki selama-lamanya menikmati sawah ladang selama-lamanya ya ketika mereka merasa yakin percaya diri akan menikmati selama-lamanya kata Allah Swt. wa ataha amruna lailan aw nahara kami datangkan kepada yakni bumi tersebut perintah kami berupa bencana siang maupun malam hari kebun-kebun yang indah tadi yang pemiliknya menganggap akan memilikinya secara abadi akan diwariskan kepada keturunannya sampai tujuh keturunan tiba-tiba Allah kirimkan bala bencana ya lailan aw nahara pada malam hari pada siang hari Allah kirimkan angin puting beliung Allah kirimkan yakni hujan yang begitu deras jumlahnya sehingga membuat banjir terbenam semua tumbuh-tumbuhan tersebut ya intinya faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil akhirnya semua buah-buah tersebut hancur. Seolah-olah nggak pernah ada sama sekali. Seolah-olah nggak pernah ada kebun di sana. Seolah-olah nggak pernah ada taman-taman di sana. Habis semuanya. Ada teringat bencana tsunami. Banda Aceh begitu indahnya. Subhanallah. Hanya dalam hitungan ya jam saja. Subhanallah berubah tuh Banda Aceh hancur porak-poranda. Antum biar ketika sebelum tsunami dengan setelah tsunami habis semuanya. Begitulah dunia ini. Allahu Akbar ya hancur seluruhnya Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika nufassilu ayati liqaumin yatafakkarun." Demikianlah kami telah menjelaskan ayat-ayat kami bagi orang mau berfikir dunia ini akan segera hancur binasa. Ya? Enggak ada yang kekal di dunia ini. Apa yang kita cari hari ini belum tentu menjadi milik kita selama-lamanya. Berkata Allah Subhanahu wa taala, alhaqumut takatsur." Sungguh kalian telah dilalaikan dengan at-takatsur at adalah upaya ambisi yang berlebihan dalam mengumpulkan dunia, gemerlapnya. at mengumpulkan harta, mengumpulkan jabatan, mengumpulkan segala macam yang merupakan kenikmatan dunia. Lalai manusia. Berkata Nabi Yaqulu bin Adam, mali mali. Anak Adam selalu mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Umalaka min malika ibnu Adam illa ma'akalta. Wahai Adam, hartamu itu hanyalah apa yang dapat kau makan. Itulah hartamu ya kemudian kau buang fa'aflaita hartamu adalah malabesta fa'ablaita yang bisa yang harta kita adalah yang kita pakai sekarang nih baju yang kita pakai itu harta kita ya adapun yang di luar yang kita pakai belum tentu menjadi milik kita ya ma labista fa'ablaita boleh jadi kita yang pakai baju ternyata kelak baju ini nggak jadi milik kita, pindah kepada luaris. Kita yang makainya boleh jadi bukan kita yang membukanya. Siapa yang membukanya? Boleh jadi yang ahli waris. Berapa banyak orang pergi berpakaian dia pakai pakaian sendiri. Ternyata sore hari, siang hari bawa dengan keranda ke rumah. Dibawa ambulan, bukan lagi dia yang memukanya. Yang membukanya adalah keluarganya. Subhanallah. Berapa hari ya, berapa banyak orang-orang pagi hari handphone yang masih yang mahal-mahal masih dipegang olehnya. Ya, siang hari sudah berpindah kepada ahli warisnya. Subhanallah. Orang senantiasa mengatakan mali mali hartaku hartaku. Padahal semuanya adalah merupakan hal yang akan segera kita tinggalkan. Ya berkata Rasulullah SAW, wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Dan hartamu itu tidaklah wahai anak Adam hartamu kecuali apa yang kau makan kau habiskan, apa yang kau pakai akan menjadi usang dan apa yang kau sedekahkan itu yang berkekalan bersamamu. Subhanallah. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hatta zurtumul maqabir. Alhaqumut takatsur. Sibuklah kita dengan dunia ini. Ya, kita lalai. Padahal dunia ini bukanlah dia tujuan hidup kita. Dunia ini bukanlah kampung abadi yang segera akan kita tinggalkan. Negeri akhir jualah, negeri yang abadi. Itulah kampung halaman kita sebenarnya. Berkata Allah Subhanahu wa taala, "Hatta zurtumul maqabir." Sampai akhirnya datanglah masanya kematian menjemput kalian. Ya, kemudian kalian dibenamkan dalam liang kubur kalian. Subhanallah. Ikhwatil kiram, ya rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Ya. Suatu ketika Abu Ubaidah Mujarrah membawa banyak harta dari negeri Bahrain. Ini kita akan kembali kepada zaman ketika Rasulullah masih hidup. Ya. Para sahabat hidup dalam kesederhanaan. Ketika Islam telah mulai tersebar, dakwah telah tersebar. Ya, ketika itu mulailah datang dari negeri bayan harta-harta rampasan perang atau harta ya yang merupakan milik Baitul Mal, kharaj, eh, zakat dan semacamnya. Ya, yang jelas di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkumpul harta yang banyak. Jazakallah khairan. Ketika sholat subuh, akhirnya para sahabat-sahabat ketika itu wajah mereka sumringah, wajah mereka senyum-senyum, bersegera mereka lebih awal ke masjid, ditumpukkan di masjid itu satu gunung daripada harta dari negeri Bahrain, ada baju, ada kurma, segala macam. Ya, mereka pun cepat-cepat datang ke masjid. Ya, mereka sholat dengan Nabi SAW. Selepas solat mereka bisik-bisik Nabi senyum Kata Nabi kayaknya kan mendengar Ada harta yang datang dari negeri Bahrain Tentu ya Rasulullah Kami sekarang sedang nunggu untuk dibagi-bagikan <laughs> Subhanallah Ya Ketika itu berkata Rasulullah Abshiru wa ammilu Bergembiralah dengan harta ini Mulailah akan cita-cita mau beli apa Fawallahi demi Allah Mal faqru Saya enggak takut kefakiran menimpa kalian ya walakin akhsha antum satu alaikum dunia. yang saya paling khawatirkan adalah dunia yang dibentangkan kepada kalian kefakiran saya nggak khawatir saya yakin iman kalian tangguh ketika menghadapi kefakiran tapi saya nggak jamin ya walakin akhsha saya khawatir antum satu alaikum dunia. dibentangkan untuk kalian dunia ya fatatanafasuha Akhirnya kalian mulai berlomba-lomba mengejarnya. Dunia ini, ikhwati rahimakumullah, adalah sumber masalah. Ya, kenapa terjadi berbagai macam bentuk pertikaian, bahkan pertumpahan darah? Semua gara-gara dunia. Orang berperang gara-gara jabatan. Orang berkelahi gara-gara saingan dalam bisnis. Ya, dunia ini sumber masalah. Karena itulah Rasulullah mengatakan dunia mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini semuanya terlaknat ketika dia menjauhkan kita daripada tujuan kita negeri akhirat. Mal'unatun mal'unun ma fiha. Terlaknat semua yang terdapat dalam dunia ini illa zikrullah wa mawala kecuali yang mendekatkan seseorang kepada tujuan akhiratnya. Zikrullah tabaraka taala. Dan yang namanya zikrullah, semua perkara yang membuat kita mengingat Allah SWT Bisa dengan berzikir dengan yang Rasulullah ajarkan, bisa dengan menghadiri majelis ilmu, ya, dengan membaca Quran, semua zikrullah dan yang semacamnya. Illa zikrullah wa mawala. Ya, wa aliman wa muta'alliman. Kecuali orang-orang alim itu enggak terlaknat. Mereka yang mengingatkan manusia, ini kampung akan segera kalian tinggalkan. Itu kampung kita sebenar-benarnya. Karena itulah orang-orang alim ini nggak terlaknat mereka. Ya, mereka lah pemberi peringatan mundirul kaum wa muta'aliman Siapa lagi yang nggak binasa? Muta'aliman orang-orang yang belajar menimba ilmu, yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selainnya adalah merupakan perkara yang terlaknat. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Ya, kata Rasulullah SAW, "Walakin akhsha 'alaikum, walakin akhsha an tubsata 'alaikum ad-dunya." Yang saya khawatirkan dunia yang dibentangkan kepada kalian. Ya, fatatanafasuha. Kama tanafasa man kana qablakum. Kalian pun berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana orang-orang sebelum kalian pun berlomba-lomba mengejarnya. Ya. fatuh Fatuhlikakum kama ahlakathum. Akhirnya dunia ini membinasakan kalian sebagaimana dunia pula yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Subhanallah. Ikhwatul kiram. Ya, orang bijak adalah orang yang memilih sesuatu yang abadi. Dan dia bersabar untuk mendapatkan sesuatu yang abadi. Subhanallah. Perumpamaan kita yang mengejar akhir dengan orang mengejar dunia, bagian seorang yang masuk ke dalam lautan, menyelam. Ya dia diperintahkan untuk mengambil apa yang dalam lokan itu, yang apa namanya mutiara. Ditugaskan engkau di sana banyak mutiara, cari mutiara, bawa. Tapi perlu perjuangan hebat dahsyat, ya dalam menyelam. Resikonya besar, dalam segala macam binatang yang tidak diketahui kadang-kadang ya banyak halal yang seseorang itu spekulasi mencarinya boleh jadi nyawa taruhannya ya disuruh untuk cari mutiara ya dalam loker tersebut dalam kerang-kerang sampai di sana nampaknya keindahan bawah laut karang-karang sibuk dia mengumpuli karang ya mutiara disuruh cari Diambil karang-karang, berburu ikan, ya nampaknya ikan-ikan sibuk dia, waktu terbatas. nggak lama waktunya oksigen ini ada masanya. Sibuk dia segala macam keindahan di lautan. Ada karang-karang indah, ada ikan-ikan yang indah. Dikejarnya ikan Nemo. <laughs> Sibuk dia dengan perangkapnya. Lalai dia mencari mutiara. Subhanallah ya begitulah perumpamaan manusia ikhwatil kiram rahimakumullah oleh karena itulah orang berhasil adalah orang yang zuhud terhadap dunia ini berkata Rasulullah SAW izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhurlah engkau terhadap dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Makna zuhud terhadap dunia Bukan maknanya antum nggak cari kerja, nggak cari makan, enggak. Antum cari makan di dunia ini hanyalah sekedar menyampaikan antum kepada tujuan kehidupan kita yang hakiki, negeri akhirat. Kalaupun di tangan antum harta yang banyak, sebagaimana Utsman, sebagaimana Abdurrahman dan lain-lain, harta itu bukan tujuan antum. Harta ini untuk memudahkan antum supaya sampai ke negeri tujuan. Jangan sampai ini dijadikan tujuan. Alangkah banyak orang-orang membangun dunianya, membangun rumahnya dunia, dia lupa dengan rumahnya di akhirat. Miskin. Subhanallah. Tanahnya begitu luas di dunia ini, nggak punya kabin di akhirat kecuali neraka kaplingnya. Subhanallah. Ya, begitulah kebanyakan manusia lalai dengan dengan dunia. Mereka lalai memilih. Lihatlah Nabi SAW disuruh Allah pilih ketika akhir hayatnya. Berkata ibunda kita, aku mendengar Nabi mengatakan balir rafiqil a'la. Ya, yang kau pilih adalah al-rafiq al-a'la. Sahabat tertinggi. Allah tabaraka ta'ala. Tahulah aku dia sedang disuruh Allah pilih. Karena setiap Nabi ketika mau meninggal, disuruh pilih dunia ini. Kekal dengan semua kenikmatannya. Atau dia pilih negeri akhirat. Maka dia pilih negeri akhirat. Subhanallah. Ikhwatil kiram. Inilah makna zuhud. Ya, zuhud adalah orang yang meninggalkan perkara remeh-temeh. Ini kertas seperti ini remeh-temeh. Saya ambil saya buang. Tapi ada kertas cek, ada kertas yang berharga, saham. Dia sibuk mengajar kertas yang remeh-temeh. Dia tinggalkan kertas-kertas yang mahal, saham segala macam. Untuk mengejar yang remeh-temeh ini, semua dia korbankan. Begitulah kebanyakan kita. Jumat lewat, puasa enggak puasa, subhanallah, sholat enggak sholat. Akhirnya ya, trompet ditiupkan, kapal berangkat, dia tinggal di dunia ini enggak sampai ke bertujuan kampung yang abadi kita. Ya Ibnu Qayyim mengatakan nahnu abnaul akhir. Kita ini anak-anak akhirat. Nahnu abnaul jannah. Kita ini anak-anak surga loh. Kenapa kita yakni memilih untuk kembali yang bukan kampung kita? Neraka itu bukan kampung kita. Mana kampung kita? Surga. Jangan sampai tersesat jalan. Ya, dan sungguh dunia sangat menggiurkan. Ya, sangat menggiurkan dunia ini membuat orang banyak lalai. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang lalai. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Demikianlah kajian singkat kita pada pagi hari ini. Sesi materi kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan dengan sesi soal jawab. Andai kata antum ada pertanyaan seputar perkara-perkara ini, silahkan. Mungkin saya beri waktu 20 menit, ya, karena ini hari kerja. Mungkin antum mau bekerja. Tafadhol. Silahkan. kayaknya udah mau kerja semua kayaknya nih udah nggak siap lagi bertanya dia udah nunggu tuh pasar tuh udah nunggu tuh dibuka ya kan Tafadhol. Silakan Pak. Barakallahu fiik. Salam. Bahwa kehidupan dunia ini bukan tujuan utama Iya. bagi umat Oke. Okay. saja. Iya. Nah, bahwa termasuk di dalamnya dalam mencari harta juga yeah. tidak boleh terlebih Ya. Nah, sekarang eh, ada juga sekarang juga eh, semacam ahli tasawuf gitu ya. Nah, mereka tidak begitu ini dengan dirinya, tapi bagaimana ini kewajiban-kewajiban yeah. Ya. uh, mereka itu untuk melaksanakan apa? Yeah. Ya. Uh, menyantun anak yatim, okay. salah satu di sana ada. Jadi dia nggak peduli dengan mencari dunia, sibuk dengan ibadah. Begitu maksud antum. Yeah. Iya. ahli tasawuf yang sibuk dengan ibadah. Karena ada kewajiban juga, misalkan ada masjid lagi dibangun juga iya. harus mereka membantu Tapi mereka nggak bantu karena nggak punya uang, karena nggak bekerja, itu kan? Beliau bertanya, ada sebagian orang potretnya seolah-olah itulah ahlus salah, orang saleh, mainannya masjid, pegangannya sebagian orang pegangannya kalkulator di pasar-pasar, dia pegangannya tasbih. Subhanallah. Ya. Sebagian orang sibuk dengan faktur-faktur, nota-nota, hutang piutang, dia sibuk dengan zikir. Tapi lalai, tenggelam dalam zikirnya. Anaknya di rumah menjerit-jerit, <laughs> istrinya di rumah menjerit-jerit. Dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan anaknya sibuk dengan ibadah. Ini orang bukan potret seorang muslim yang benar. Ini potret seorang muslim yang tidak tahu ya agama Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Jadi jangan ditiru, adegan jangan ditiru. Ya. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Saya katakan kepada antum disuruh kita zuhud dunia, bukan maknanya kita nggak bekerja. Antum wajib bekerja, berusaha. Semua perintah agama di baliknya ada perintah untuk mencari. Ya. Saya berikan contoh. Allah perintahkan wa aqimus salata. Tegakkan salat. Antum salat itu telanjang. Ada yang sholat telanjang? Enggak. Sholat butuh baju. Baju ini yang terminta. Beli. Ya. Waqimus sholat. Tegakkan sholat. Antum butuh masjid. Memangnya masjid pakai air ludah kita bangunnya? Allah katakan wa'at iya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib melaksanakan ibadah haji untuk Allah swt bagi orang-orang mampu. Perintah untuk melaksanakan ibadah haji, perintah untuk mencari mencari nafkah, mencari uang supaya kita bisa pergi haji. Subhanallah. Bahkan ialah Allah Subhanahu wa taala ketika haji membolehkan kita berjual beli. Kata Allah, "Laisa 'alaikum junahun an taftahu fadlan min rabbikum." Sebagian sahabat ketika mereka berada di ya di Mina Sebagian mereka berjual beli. Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala mencela mereka maka Allah turunkan ayat laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum tidak mengapa seandainya kalian berjualan mencari karunia Allah Subhanahu wa taala sedang haji boleh berjualan ya maka tadi saya katakan zuhud bukan suruh antum enggak kerja tetap bekerja tapi jangan sampai lalai Lihatlah kata Allah SWT dalam surah Al-Jum'ah, "Fa idza salatu fantashiru fil ardi ya wabtaghu min fadlillah kumun nafa wadhkurullaha katsiran." Andai kata ya salat telah ditegakkan menyebar ke bumi. Carilah karena Allah Subhanahu wa Bekerjalah, berjual belilah, berjalanlah ya. Cari karena Allah Subhanahu wa tapi banyaklah zikir kepada Allah. Ingat Allah Subhanahu wa selalu. Ada dua kubu yang sangat bertentangan, semuanya salah. Satu kubu gila dengan ibadah sampai lupa dunia, lupa dia masih tinggal di dunia, lupa anak istrinya, lupa kerabat-kerabatnya. Ini orang salah. Satu kubu lain mutlak lupa akhirat, mutlak lupa Allah Subhanahu wa taala. Yang dia tahu adalah uang dan uang, dunia dan dunia. Ya. Yang satu Lupa namanya pasar, lupa namanya sawah ladang. Yang tahu dia hanya masjid. Yang satu lupa masjid. Dua-duanya ini orang gila. Gila dunia, gila akhirat. Tidak ada kebaikan gila akhirat. Yang benar adalah orang yang menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan akhiratnya. Dia tidak tinggalkan dunia ini karena ada kewajiban-kewajiban. Berkata Rasulullah, kafa bil mar'i isman an yudai man yaqul. Seseorang akan dianggap berdosa ketika menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Ya, ada skala-skala prioritas. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atu dzal qurba berikan kerabat-kerabat hak dekat. Berikanlah kerabat-kerabat hak-hak mereka. Maka ini menunjukkan kita wajib senantiasa berusaha bekerja tapi ingat yang saya katakan di sini adalah lalai dengan dunianya. Sehingga ketika datang dikumandangkan salat dia nggak ada di masjid. Ketika ditegakkan hanya Allah salat ketika Jumat dia nggak ada di masjid. Ketika orang-orang berpuasa dia nggak ada bersama orang-orang yang berpuasa. Ketika diperintahkan mencari harta dengan jalan yang halal, ditempuh jalan jalan yang haram. Ini yang masalah. Ya, maka yang benar adalah pertengahan. Yang mereka mengingat bahwa tujuan yang mereka adalah negeri akhirat, mereka jadikan semua perkara dunia ini sebagai sarana untuk menuju akhirat. Orang ketika dia pagi hari keluar dari rumahnya, pergi ke PT, pergi ke perusahaannya, pergi ke bengkelnya, pergi ke sauladangnya. Ketika dia niatnya adalah untuk mencari nafkah bagi anak istrinya, itu adalah merupakan ibadah. Ya, Sampai Nabi mengatakan ibadah tersebut hatta matada'u fi fimratika. Sampai yang kau berikan kepada istrimu itu adalah merupakan sedekah. Harus diniatkan dalam hati kita, itu ibadah. Ya. Maka yang tadi antum sebutkan waktu seorang muslim yang nggak paham agamanya. Dan jika ini banyak hancur dunia ini. Siapa yang ngurus bandara? Siapa yang ngurus pasar? Siapa yang ngurus jalan? Siapa yang ngurus sekolah? Kalau semua orang di masjid hancur, Bahkan ya Umar bin Khattab paling benci kepada pengangguran. Jam-jam kerja dia akan kontrol masjid Nabi. Jika dia lihat ada orang-orang yang sibuk di masjid, enggak keluar tinggalkan masjid, Umar pukul dia, suruh bekerja. Subhanallah. Tapi ingat, datang zuhur balik. Allah menyebutkan tentang para sahabat kata Allah, rijalun la tulhihim tijaratun. Mereka lah laki-laki sejati yang tidak pernah mereka dilalaikan dengan perdagangan wala bai'un ya dengan jual beli an daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mereka subhanallah, mereka ke pasar, mereka pergi ke ladang dan sawah, ketika ditegakkan hayya ala salah, mereka sudah hadir di masjid. Allah puji mereka, enggak lalai. Itu maksudnya. Ya. Nah. Cukup yang lain. Pembentar Ustaz, tidak ada dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Allah Subhanahu Wa Taala memuji dunia. Iya, nggak pernah memuji dunia ini. Dalam Quran maupun dalam Sunnah nggak ada. Nggak dipuji dunia ini. Tapi dunia ini adalah merupakan tempat kita untuk bercocok tanam. Kalau nggak ada dunia kita nggak dapat akhirat. Dunia ini jembatan menuju akhirat. Di jembatan inilah orang-orang akan berhasil atau orang akan gagal. Ya. Kenapa Allah tidak puji dunia ini? Karena dunia banyak melalaikan orang sehingga mereka lupa dengan tujuan hidup mereka. Subhanallah. Ikhwatil kiram rahimakumullah Ada dua penghalang yang menghalangi orang sampai ke negeri tujuan Dua penghalang ini yang harus anda pahami Pertama namanya penghalang syubhat. Gak sampai kepada tujuan. Ya, Allah telah ajarkan ini cara menyembahku. Ini cara beribadah sampai kepadaku. Dia nggak ikut cara Rasulullah SAW. Akhirnya dibuat jalan-jalan sendiri. Ini nggak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah syahwat. Sebagaimana tadi saya katakan, turun ke Bali mereka lalai dengan segala macam keindahan, lupa tujuan. Ya, andai kata kita bisa berjihad melawan dua hal ini, syahwat dan syubhat, kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perjuangan itu di dunia ini. Ya. Untuk mengalahkan syahwat syubhat kita butuh ilmu agar kita tidak salah melangkah. Ya, oleh karena itu ikhwan rahimakumullah, betapa pentingnya kita kembali kepada agama, mempelajari ilmu agama ini supaya kita tahu tujuan hidup. Banyak orang nggak tahu tujuan hidup, nggak tahu dia nggak tahu untuk apa dia hidup nggak tahu kemana setelah kehidupan nggak jelas baginya ya banyak orang nggak tahu tuh para turis-turis itu orang nggak tahu tujuan hidup menunjukkan keringnya rohani mereka mereka ingin mencari kenikmatan untuk menghilangkan dahaga hati mereka padahal demi Allah dahaga dalam hati ini nggak akan pernah terpenuhi kecuali terkali kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala Terkala kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, terkala kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terkala kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya hidup mereka ya penuh dengan kegalauan. Galau mereka itu. Orang-orang kufar itu galau segalau-galaunya. Habis mereka berzina, minum khamar segala macam, ketika berzina, ketika minum khamar neiman. selepas itu mereka stres. Subhanallah. Yang kita rasakan pulang ngaji, pulang nimba ilmu subhanallah. Begitu indahnya, begitu nikmatnya. Nggak akan dapat disamakan dengan mereka yang merasakan kenikmatan zina yang haram, khamar dan seterusnya. Kenikmatan saat saat itu mereka hilang. Ya. Oleh karena itu, ikhwan ilmu itulah sarana untuk mengingatkan kita agar tidak salah dalam tujuan kita. Wallahu tabaraka wa taala alam.